Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bermajelis bareng-bareng, ya kan? Ngaji yuk ya bareng-bareng ya. Ngaji bareng-bareng saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ya, saling memberikan masukan satu dengan yang lainnya. Jadi nggak mesti Pak Ustadz itu dikasih memberi masukan bisa dikasih masukan ya karena Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasau bil haq. Makanya watawasau saling ngasih wasiat dalam kebenaran. Nah, yang namanya saling adalah satu dengan yang lainnya saling ber, berwasiat dengan kebenaran. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan tema yang kami akan bahas bareng-bareng, ya ngaji bareng-bareng adalah adab bertetangga. Setelah selesai ada bertetangga, insya Allah kita akan bahas kitab yang ada di zenangan-zenangan semuanya. Jadi ini ada dua poin, ya karena pembahasan ada pada bertetangga belum diterjemahkan ya, karena waktu nggak memungkinkan. Jadi uh, eh, insya Allah di waktu yang akan datang kita bisa menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Para bapak, dakwah semuanya ya, atau para akhwat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami hajatul jari ila jari. Poin pertama yang yang kita akan kasih judul hajatul jari ila jari tetangga itu pasti butuh dengan tetangganya. Hajatul jari ila jari. Tetangga itu pasti butuh dengan tetangganya. <clears throat> Bab ini menunjukkan bahwasanya setelah istri kita, setelah kerabat kita, manusia yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Ingat, setelah istri kita, setelah kerabat kita, manusia yang paling dekat dan manusia yang paling mengenal tentang keadaan kita adalah tetangga. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, tetangga itu lebih kita butuhkan dibandingkan dengan keluarga kita. Ketika tahullu alaina nazilatun perkara yang mendesak menimpa kepada kita. Contohnya ada kebakaran, ada pencurian. Kita mau lari kemana? Kita cari, Pak, Bapak sini Pak, aku kebakaran. Orang mungkin. Yang kita cari adalah siapa? Tetangga dekat. Ketika ada masalah istri kita diambil oleh orang, diperkosa oleh orang, misal contoh naudzubillah, pasti yang kita mintai pertolongan adalah siapa? Tetangga. Masya Allah. Maka dari sini karena terkadang kondisi yang semisal ini akan nampak pada kita. Hajatuna ilal jar. Kita tuh butuh kepada tetangga. Wa quwwatu ta'thirihi lana. Dan kekuatan pengaruhnya dia kepada kita. Dari situ banyak sekali adilah-adilah yang menunjukkan bahwasanya kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban yang ada adalah memenuhi hak tetangga. Bahkan kita akan sampaikan insya Allah di bab setelahnya, Z, apa hak tetangga itu kayak apa dalam Islam. Luar biasa. Dan insya Allah kita akan kasih fasel bab tertentu. Tapi Allah musta'an. Di zaman sekarang bahkan banyak tulabul ilm, penuntut ilmu mengabaikan tentang masalah ini. Mengabaikan hak tetangga. Bahkan sebagian manusia hanya mementingkan pribadi-pribadinya masing-masing tidak menoleh terhadap keadaan tetangga-tangga yang ada. Bahkan seakan-akan mereka laya isuna illa bi anfusihim. Mereka mereka ini kaya-kaya ora urip kecuali urip dewe dewi. Gak bersosial kepada tetangganya. Bahkan lebih ngeri lagi, urusan-urusan pribadi, urusan-urusan duniawi, urusan-urusan bisnis, mematikan hak tetangga. Orang nyopo hak e tetangga, wis ora ngobrol, wis ora salam, wis ora takon-takonan loro pola wis ora belas gadas wis ora ono. Keadaan kaum muslimin sekarang semisal ini. Bahkan famatat fihim awatiful ukhuwah telah mati pada diri-diri mereka perasaan-perasaan sosial terhadap tetangga-tangga mereka. Rasa cinta udah telah mati di sebagian orang terhadap tetangga-tangga mereka. Allah musta'an. Dari sini para bapak semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya bagaimanapun keadaannya kita itu butuh kepada tetangga. Bahkan bisa jadi kebutuhan kita kepada tetangga itu melebihi kerabat-kerabat kita. Melebihi apa? Kerabat-kerabat kita. Nah, kalau kita sudah paham, bagaimanapun keadaannya, kita itu butuh terhadap tetangga. Kita akan bahas selanjutnya anwaul jiron, macam-macam tetangga. kalau tetangga itu banyak macamnya, tidak hanya satu aja. Yaqulullah azza wa jal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari qurba wal jaril junubi Allah Subhanahu wa taala berkata Wa wa'budullaha beribadahlah kepada Allah saja wala tusyriku bihi syai'a dan jangan menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Wabidil kurba dan kepada kerabatnya. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin. Perhatikan di sini. Wal jari dan tetangga. Zil kurba yang memiliki kerabat, tetangga yang masih kerabat. Wal jaril junubi dan tetangga yang tidak ada kerabat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua poin. Poin yang pertama beribadah kepada Allah saja. Poin yang kedua adalah berakhlak yang baik kepada orang. So, di sini. Itulah intinya, pentingnya kita itu berakhlak kepada orang lain. Berbudi pekerti kepada orang lain. Allah kumpulkan dua. Ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, berbuat baik kepada manusia. Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Ini perintah pertama. Perintah yang kedua, perintah berbuat kebaikan kepada orang lain. Disebutkan sini apa? Orang tua, kerabat, orang miskin. Yang paling penting adalah tetangga. Tetangga. Ini menunjukkan para bapak yang mudah diberi Allah Subhanahu wa taala jadi yang namanya berbuat baik itu nggak hanya sama Allah doang. Jadi, jadi sementing aku ibadah kepada Allah lah, wes beres. Ya, enggak. Jadi yang namanya anak soleh, sebagaimana tafsirnya Ibnu Ibnu Rajab dari Ibnu Ajar, yang namanya anak soleh itu enggak hanya baik sama Allah saja, tidak. Baik sama makhluk itu juga dikatakan anak soleh. Jadi nggak mungkin dikatakan anak itu anak soleh kecuali harus terkumpul padanya baik sama Allah dan baik sama makhluk. Nah, ini pelajaran untuk kita. Jadi jangan sampai kita itu meoleh ibadah tok ibadah tok kepada Allah tapi elek karo makhluk. Jelek sama makhluk, jelek sama tetangga, jelek sama teman, jelek sama ini jangan. Semua harus dijaga. Semua harus dijaga. Kemudian setelah itu ahlu tafsir menafsirkan kata Bil kurba jari bil kurba wal jari junub. Ada yang mengatakan jari tetangga bil kurba yang punya kerabat. Jadi kerabat kita dan juga plus tetangga. Wal jaril junub itu tetangga, tapi nggak kerabat. Tapi nggak kerabat. Tong tetangga tapi nggak ada hubungan kerabat. Ini penafsiran pertama. Ada yang menafsirkan lagi tetangga yang yang yang dekat, maksudnya adalah tetangga muslim. Jadi jari wil kurba itu adalah tetangga muslim. Ada yang bilang Jaril junub adalah tetangga kafir. Tetangga kafir. Maka secara kaidah ilmu tafsir, usul tafsir, kalau andai kata ada penafsiran yang semisal ini dan lafadznya itu mencakup berarti masuk semuanya. Berarti tetangga itu masuk di sini adalah hak tetangga muslim kerabat, terus kerabat, ya muslim, tetangga, kerabat. Masuk juga orang kafir, tetangga, masuk. Jadi masuk semuanya. Berarti bisa disimpulkan macam-macam tetangga satu. Tetangga muslim, kemudian apa lagi Pak ya? Kerabat, tetangga. Jadi kalau kata ada orang muslim, kerabat kita, tetangga, dia memiliki tiga hak. Ini satu. Yang kedua, yang kedua nih, kedua, muslim terus mboten kerabat. Tetangga saja. Muslim terus tetangga tapi nggak kerabat. Ini berarti memiliki dua dua hak. Dia punya hak karena dia saudara kita Islam, yang kedua, haknya tetangga. Yang nomor tiga, tetangga tapi diakah kafir. Tetangga tapi diakah kafir. Ini pun punya hak dia tetangga walaupun dia kafir. Pun mudeng ya. Jadi ada tiga macam model tetangga. Satu muslim, terus apa? kerabat kita, terus tetangga. Semisal ini memiliki tiga hak. Masya Allah, ini tiga hak ini. Dua hak muslim, haknya muslim itu apa? Terus kerabat kita, terus tetangga. Tiga hak. Tapi terkadang kita Masya Allah ya, konconi diri, ya, kerabati diri, dibeberkan aibnya. Masya Allah, kakak diri, ya, orang diwawo, kakak diri mau dibunuh. itu biji. Dan insya Allah kita akan bahas kayak apa. Hak-hak itu kayak apa. Yang nomor dua, dia itu muslim. Muslim, dia muslim. Dan juga tetangga kita. Tapi antara kita dengan dia nggak ada hubungan kerabat. Maka semisal ini memiliki dua hak. Haknya tetangga, hak mus, muslim. Yang nomor tiga, dia orang kafir. Orang kafir. Terus kemudian dia tetangga kita. Maka semisal ini dia punya apa satu hak. Apa itu haknya? Hak tetangga. Hak tetangga. Walaupun dia kafir. Oh, dia kafir kok. Gimana? Walaupun dia kafir, tapi dia tetangga kita masih punya hak. Masya Allah. Dan masing-masing ini harus dipelajari harus dipelajari. Pun jelas ke? Jadi ada macam-macam tetangga tadi ada tiga ya. Taib. Seterusnya bab selanjutnya batasan tetangga itu kayak gimana? Apa tetangga itu mesa oma? Rong oma duduk tetangga. Tolong oma bukan tetangga, patang oma bukan tetangga. Batasan kapan dikatakan tetangga itu kapan? Para ulama berselisih pendapat tentang ini. Dengan banyak pendapat. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Asyokan dalam tafsirnya, Naam Ibnu Jari dalam tafsirnya, nyebutin banyak pendapat masalah ini. Pendapat yang pertama, man sami'an nida'a fahuwa jarin fa kullu man yasma'u sawta muadzinil hayy alladhi yu'adzinu biduni mukabbiri sautin fa innahum ya'tabiruna jironan. Pendapat yang pertama, ini pendapat Ali bin Abi Thalib Seseorang yang mendengarkan azan. Tapi azani tanpa speaker. Engko azani tanpa pakai speaker lah kering kabelan. sadi eh, sadesa iku apa? Tetangga kabel enggak. Ini dia azan, terus azannya itu tanpa speaker. Siapa yang kedengaran itu berarti masih tetangga. Kira-kira Pirang kilo suaranya sampean? Pirang pirang kilo, Pak? Hah? Oh gitu Pak ya? Serumah-serumah gitu ya? Ya paling ya dua rumah, tiga rumah lah Pak masih ada kan? Dia azan. Dia azan. Azan tanpa speaker. Ya. Sepanjang suaranya itu kedengaran, itu namanya tetangga. Berarti kalau menurut pendapat ini orang-orang itu punya hak tetangga. Ya, punya hak tetangga. Ya, punya hak tetangga. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Aisyah, Al-Auza'i, Hasan, Zuhri. Batasan tetangga itu patang pulau rumah. Jadi kiri patang pulau, ngarep patang pulau, eh? kanan kiri patang pulau. Berarti patang pulau Pak. Jadi rumah 40 itu tetangga kita Mas ya. Iki doh patang pulau ya. Nah kalau patang pulau ma ya pak sekilo sekilo bi. ya orang tau maksudnya patang pulau oma maksudnya ya oma jejer. Jangan dipakai patang pulau mah ujuk ujuk kayak orang desa ya. Oma kini omah kono sekilungkas sekilungkas habis birolan. Bukan omah jejer. Iku 40 kilo, 40 rumah iku namanya tetangga. Nah, pendapat yang nomor tiga dan pendapat ini yang paling kuat insya Allah batasan tetangga itu dikembalikan kepada uruf kebiasaannya kampung di situ nah, tinggal jenengan ini cawas ini menurut urufi jenengan kebiasaan jenengan kira-kira tetangga itu berapa rumah pak nah itu menurut jenengan urufi kampung itu menentukan itu tetangga nah, Loh, kalau jenengan ditanya, lu kok bisa ini pendapat yang paling kuat? Kok dikembalikan kepada apa? Uruf. Ada koidanya Pak. Koidanya, kalau andai kata ada perintah Allah, perintah Rasulullah, terus perintah tadi nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, nggak ada batasan dari Allah dan Rasulnya, maka dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dengan tetangga. Tapi Allah nggak jelaskan, wahai kaum muslim, wahai umatku, wahai hamba-hambaku, tetangga itu gini-gini, nggak ada penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintah kepada kita untuk berbuat baik dengan tetangga. Tapi Rasulullah nggak jelasin tetangga itu gini-gini nggak nggak dijelasin oleh Nabi Alaihissalam. Karena nggak ada penjelasan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dikembalikan kemana ke uruf kebiasaan di tempat itu. Nah itu kaidahnya. Ini kaidah yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam Kuwait Usul wal Jami'ah dikatakan oleh Ibnu Rajab dikatakan oh banyak ulama menentukan kaidah semisal ini wal urfu ma'mulun bihi ma lam yuhad urf itu dipakai selama orang ono penjelasan ketentuan teko syariat kayak misal contoh ngira nggih safar jarak wong safariku berapa baru boleh di kosor. Syariat hanya menjelaskan tentang bolehnya Anda itu safar. Ketika Anda, bolehnya Anda itu mengkosor, ngosor sholat, boleh tidak puasa ketika Anda itu safar, tapi Allah dan Rasulnya buatan jelaskan ukurannya piro. Boleh orang itu mengkosor itu ukurannya berapa? Itu nggak ada penjelasan syariat. Ah, karena buatan enten penjelasan teka syarat dikembalikanlah ke uruf jarak berapa itu dikatakan sah syarat. Nah itu kaidahnya begitu. Nah, berarti tadi pun jelas ya. Nah, jadi ketentuannya adalah dikembalikan kepada uruf suatu tempat di situ. Kalau uruf itu menyatakan, mengatakan Rong omah kanan kiri, belakang depan itu namanya tetangga. Setelah itu bukan namanya tetangga, ya enggak itu jenenge tetangga karena urus jenengan menyatakan yang demikian itu. Nah, tinggal harus hati-hati loh ya. Kapan dikatakan tetangga ini harus di, ditanyakan benar urus jenengan itu kayak apa. Seterusnya Pun paham atau Pak Kira-kira mudeng nggak Pak? Mudeng nggih. Saya mboten mudeng. Tanya Ustaz, bahasane kok cepat cepat ngono lho ya. <laughs> Mudeng lagi mudeng nggih. Masyaallah mudeng ya mudeng. Terusnya cuma minta maaf bahasanya agak kasar Pak nggih. Biasane Jawa Timur, pesisir, ya kan bahasane sodok kasar. <laughs> nah. Terusnya azimu hakil jar Hak tetangga itu besar di sisi Allah. Haknya tetangga itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Kok bisa dikatakan hak tetangga itu besar, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Satu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di ayat tadi wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a bil walidaini ihsana bidil kurba sampai akhir Allah itu gandengkan dua perintah gandengkan mentauhidkan Allah dan menggandengkan berbuat baik dengan tetangga kalau bentuknya menggandengkan dengan sesuatu yang agung digandengkan itu memang agung contoh ya contoh ya contoh Andai kata ada penceramah, penceramah iki wong mulia. Gede ya kan nih, Terus jujuk cukup ada A gandeng no kan? Wah, itu melok mulia. Soalnya apa? Soalnya sing pertama mulia, melok gandeng. Lah perintah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu perintah yang mulia. Dan tidak ada yang mulia kecuali perintah mentauhidkan Allah. Mulia sekali digandengkan perintah yang kedua. Perintah apa? Berbaik dengan makhluk di antaranya adalah berbuat baik dengan tetangga. Maka berbuat baik dengan tetangga digandengkan dengan perintah mentauhidkan Allah itu memiliki keistimewaan. Ngerti Memiliki satu keistimewaan. Gak mungkin Dikandengkan dengan sesuatu yang mulia kecuali dia ikut mulia juga. Makanya berbuat baik, memahami haknya tetangga itu luar biasa, luar biasa haknya. Ditambah lagi datang sebuah hadis Ali bin Umar riwayat Bukhari Muslim Bukhari rakam 5668 kalau Muslim rokem 2624 <clears throat> Qala Rasulullah alaihi salatu salam Mazala Jibrilu Yusin bil jari hatta wanantu annahu sayuwarrithu jari Nabi senantiasa Jibril alaihi salatu wassalam berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Perhatikan, Nabi mengatakan senantiasa, terus menerus, terus menerus. Jibril itu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga. Hatta sampai-sampai saya menyangka tetangga itu adalah ahlu warisnya. Ahlu waris berarti kan sama dengan kerabat keluarga sendiri. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu punya hak untuk mewarisi hartaku. Karena saking terus-terus menerusnya, Jibril itu ngasih wasiat. Loh, sedangkan kita yang ngaji ini Masya Allah. Gak perhatian dengan haknya tetangga. Ya. Gak perhatian haknya tetangga. Tetangga lapar kita kenyang, slow nyantai. Kita makan enak, ya wis, mangan enak sak keluarga eh. Tetangga nih gak mangan enak, gak mangan wis terserah urusanmu dewi-dewi. Nah ini ini kita akan bahas insya Allah haknya tetangga apa aja. Baik. Kemudian Datang sebuah hadis lagi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yukrim dhaifahu barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya maka hendaknya dia memuliakan apa tetangganya Fal yukrim jarahu memuliakan tetangganya perhatikan di sini di sini ada man. Kalau kita ilmu nahwunya kita bahas. Soalnya kalau mboten bahas ilmu nahwu ini kurang sempurna ini. Man itu termasuk ada waktu syarat. Onos ada waktu syarat. Kemudian ono fi'il syarate, ono jawabani. Jawaban ini nggak mungkin bisa terpenuhi kecuali fi'il syaratnya harus terpenuhi juga. Maksudnya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhiri, maka ada. Jadi maka harus memuliakan tetangga. Berarti memuliakan tetangga itu adalah wujudnya Anda itu iman sama Allah dan iman dengan hari akhirat. Berarti kalau kita nggak memuliakan tetangga, berarti iman Anda kepada Allah, iman Anda kepada akhirat perlu dipertanyakan. Gitu. Konsekuensinya orang yang iman. Aku lu iman sama Allah. Aku lu iman sama hari akhirat. bukti nih, Buktikan dengan cara memuliakan tetangga. Gitu loh. Jadi orang kok betul iman. Iman aku sholat. Iman aku belajar. Gitu aja ya enggak no. Ada aplikasinya. Ada yang harus di dikerjakan di antara adalah di antaranya adalah ya tadi memuliakan tamu memuliakan tetang tetangga nah, itu itu itu bentuk sampai Rasul mengatakan apa tanda imannya anda imannya dengan Allah dan kepada hari akhirat harus ini kemudian An Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Muslim sahabatnya Abu Hurairah juga Qala walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La yu'minu abdun. Seorang hamba itu nggak dikatakan beriman. Hatta yuhibba li Sehingga dia mencintai tetangganya. Ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi kalau kita mencintai tetangga. Sebagaimana kita mencintai diri kita Berarti sempurnalah iman Anda kepada Allah dan kepada hari akhirat. Nah, jadi bentuknya begini. Langsung aja ke diri kita, Pak. Kira-kira kalau diri kita ini diganggu, gelem apa ora? Ya ora gelem. Begitu pula tetanggamu. Ketika diri kita ini mau enggak disebutin kejelekan-kejelekannya, ya ora gelem lah. Berarti tetangga juga harus begitu. Ketika kita nyetel radio, nyetel ngaji dengan suara yang keras, lalu kita mau istirahat, gak bisa istirahat, gelem apa orang awakmu? Orang gelem. Ya wis, tetanggamu ya orang gelem. Jadi kembalikan ke diri kamu. Kalau dirimu nggak seneng, tetanggamu ya orang seneng. Kalau kalau diri kita maunya di dikasih, maunya dimuliakan, maunya dihormati, Begitu pula tetanggamu. Kira-kira kalau jenengan bendina dikai duit kan gelem ora? pol. Diteri jajan, diteri apa lauk, diteri panganan, gelemi pol. Ya tetanggamu ya kaya ngono. Gitu loh. Jadi jangan kita itu pinginnya diterito, wae, nggak pernah ngasih orang. Jangan kita pengen diziarahi tok nggak pernah ziarahi orang. Iku jangan yang ngono lah rapi. Nah, napa? Yo naik dhewe lah ngono Lah, wujudnya kita itu sempurna iman kita kepada Allah ya kayak gitu. Senangi diri kamu sebagaimana engkau menyenangi, senangilah tetangga kamu sebagaimana engkau menyenangi dirimu. Nah, itu. Terusnya Yaqul Rasul alaihi salatu wasalam dari hadis Ibnu Umar rawi Abu Dawud ghairu dengan sanad sahih qala khairul ashabi inallah khairuhum li sahibihi wa khairul jirani inallah khairuhum li jari Masya Allah ini bagus sekali hadis ini sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Coba kita ini sudah berteman lama. Ukuran kita itu teman yang baik dan teman yang jelek, yang jelek di sisi Allah kayak apa? Kalau kita Naam berupaya jadi teman dan mempelajari hak-hak teman. Ya, tunaikan kepada saudara Anda. Kalau kita bisa menunaikan hak-hak teman, hak-hak teman, itulah Anda teman yang paling baik di sisi Allah. Cuma sayang kita belum belajar adab-adab berteman. Itu butuh dipelajari itu. Orang kok anggar temen bar enak, konco gak enak, lepas. Iku lah konco sing gue ngono ku. Pas duwite akeh koncoan, pas bangkrut ora koncoan. Pas nak apa? Ayo mangan nggonku. Yo iya, konco bolo Pas gadi ajak mangan, ah wis ora konco-koncoan. Iku lho konco macam apa? Ya iki ora Konco yang semisal ini nggak menunaikan haknya, itu konco yang nggak bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tetangga. Tetangga yang paling bagus di sisi Allah adalah tetangga yang menunaikan haknya tetangga. Kira-kira anda dari aku pengen nggak di, disenangi di sisi Allah? Senang. Disenangi di sisi Allah, ya kan? Senang sekali kita karena yang menyenangi kita itu Allah. Lah kalau kita ingin disenangi oleh Allah, jadilah tetangga yang bisa menjalankan haknya. Nah. Terusnya bab terusnya bab yang kelima. Dan ini insya Allah yang terakhir. Karena waktunya sudah setengah sebelas ya, dikit lagi. Besok sepuluh masih ya hak tetangga. Sekarang kita akan bahas inti daripada pembahasan. Haknya tetangga itu apa? Apa aja haknya tetangga? Haknya tetangga ada tiga. Satu, ikromuhu wal iksanu ilaih. Memuliakan dia dan berbuat baik kepada kepadanya. Iki perinciannya panjang, cuma iki dulu. Jadi hak tetangga yang paling tertinggi, yang paling atas, tetangga yang bisa berbuat baik, ngapi tonggo, berbuat baik, memuliakan. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu di bawahnya lagi ihtimalul adha wattagadhi an zallatihi gampang nyepuroh kesalahane tetangga susah lagi, gampang nyepuroh kesalahane tetangga Orang kok dendam wae tanggane punya salah dikit dendam pengin tak matap, pengin tak bunuh pengin tak ah iki iki enggak cocok jadi Tingkatan yang kedua itu adalah apa? Mudah nyepuroh kesalahan tetangga dan lupa kesalahan tetangga. Ku tingkatan senomor luru. Tingkatan yang nomor tiga, yang paling rendah adalah kaful ada nggak ganggu tetangga. Jadi kalau sampean gak iso berbuat baik ke tetangga, Gak bisa ngasih-ngasih ke tetangga. Gak iso ngasih hadiah ke tetangga. Kalau memang kita gak bisa, wis to, ojo ganggu. Kalau memang ada gak bisa, gak usah ganggu. Ini tiga tingkatan. Siapa yang bisa menjalani tiga tingkatan tadi? Senengan tetangga yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala jenengan orang ganggu, orang nyakiti, lah nyakiti su apa namanya dengan perbuatan jenengan, wala suarane jenengan, wala lambene jenengan, jenengan gak ganggu. Ya orang rasani, ya orang buka aibnya, ya orang ya orang perengutan wajah jenengan, jenengan gak ganggu sama sekali ke dia. Masya Allah. Satu. Kedua, ketika saudaranya salah, kerabatnya salah, tetangganya salah, dia pernah begini-begini, jenengan bisa maafkan. Aku ora dendam kok wis apa-apa. Ketiga, dengan jenengan tidak nyakiti, kemudian tidak apa? Tidak bisa memaafkan, jenengan bisa berbuat baik kepadanya, masya Allah. Bisa ngasih makanan ke dia, bisa ngajak, bisa-bisa, masya Allah maka luar biasa sempurnalah tiga tingkatan ini dan senengan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kupas ini sedikit. Sebentar. dicontohkan di sini kayak apa memuliakan tetangga. Kayak apa berbuat baik kepada tetangga. Contohnya mahabbatuhu menyenangi tetangga. Watawat duduk ilai memberikan rasa senang kepada tetangga. Wassalamu alaihi mengucapkan salam kepada tetangga ketika ketemu. Watola kotul wajima'a ketika ketemu wajahnya ceria. Itu termasuk berbuat baik kepada tangga. Jadi kalau hati kita itu nggak senang sama tangga, dilangkan dulu hati rapi iki. Harus kita berikan rasa cinta kepada tetangga. Ini harus dilangkan. Kita kalau ketemu tolak kotul wajih. Nah, wajahnya itu apa? Ceria, gitu kan? Wa datu ketika sakit dijenguk ini sampai mati orang tahu jenguk. he, wae. Gaene lapo? Sibuk kerja to, Ya Allah. ini lara orang tahu jenguk caca. alasan sibuk. masa donya itu kapan mari dideleki? Kapan mari dideleki donya itu orang mari-mari. Ya kula Rasul alaihi salatu wasalam min hadis ya Abi Hurairah lau kana libni adam wadiyan min dhahabin labtagha Wadian salisa andai kata anak ku duwe lembah lembah iku isine emas dua lembah isine emas dia akan mencari lembah yang ketiga gak akan mari-mari terus kapan juga orang sakit sik sik sik sik sik sik sik kaken sik sampai mati se sik sik sik wae Mana ini berbuat baik pada tetangga? 6. Watasyi'uhu idamat mengantarkannya ketika meninggal dunia. Antarkan hak tetangga ini. Hak tetangga ketika dia sakit dijenguk, ketika dia meninggal diikuti jenazahnya. Diikuti jenazahnya. Jangan bilang sibuk. Sibuk wa nasarahu idza dzalama. Dibela, ditolong kalau dia didolimi. Ketika didolimi, ditolong. Wakafuhu anidzulmi dan ditahan ketika dia didolimi wa muasatuhu dibantu ketika dia susah ketika dia butuh dibantu dibantu itu semua adalah bentuk ikramul jar memuliakan tetangga Ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Ini saja, mari kita lihat diri kita. Sudahkah dalam diri kita itu berbuat baik sama tetangga? Atau masih mikirkan kerjaannya dia? Dan ini barakallahu fikum, ini adalah butuh amal. Banyak para tulabulin penuntut ilmu yang dia pikirkan hanya ngaji, belajar. Tapi nggak memikirkan tetangganya. Mana ilmu, mana amalan dari ilmu itu mana ikhwanana yang kita butuhkan adalah amal bukan ilmu. Kanggo opo ilmu ni akeh gak amal ngamalno. Kanggo ni opo. Senengan lihat beberapa sahabat Nabi yang nggak dikenal. Mereka masuk surga dengan sebab amalannya. Bilal ibnu Rabah lihat Bilal. Lihat Bilal. Dia hanya setelah wudhu yang dia tahu setelah wudhu dia sholat. Wudhu sholat. Wudhu sholat dia dengan itu masuk ke dalam surga. Sempenting amal, amal. Ngerti ilmu ini amal loh, ilmu ini amal loh. Ya kulu ibnu Abbas, kuna kita dahulu para sahabat itu, nata alamu asro ayat, belajar me sepuluh ayat. sepuluh ayat. Nahfaluha, kita bisa menghafalkannya. Naam, wa kita bisa memahaminya wanak malu dan mengamalkannya baru jalan ke ayat setelahnya Sepuluh ayat dipelajari dulu dipahami dulu diamal no baru pindah yang lain kita enggak rakusi pol semangati pol pingin ini tahu ini tahu ini eh ngamal no belas gadas orang amal belas ya khibarakallah fikum yang namanya salafi alusuna wal jamaah yang namanya sunnah wal jamaah terkumpul padanya dua poin. Belajar dan diamalkan. Orang kok belajar tok, orang diamal loh ya bodoh wae. Orang kok beramal tok tanpa belajar gak iso. Harus beramal dan belajar. Belajar dan beramal. Jangan kita itu kayak lilin. Tahu lilin, Pak? Lilin iku iso ceramah tok neng uang tapi gak iso ngamal no awa dhewe. Sama aja dengan lilin membakar dirinya sendiri. Iso nerangi wong tapi dirinya terbakar. Jangan kayak usah-usah tanya iso ceramah atau ceramah atau ini ini gak iso ngelakoni Lah padha doai, akhir tunggali, akhir tunggali Pak. Wong ceramah itu akhir tunggali, Wong iso ceramah itu akhir tunggali. Makanya banyak ulama salah mengatakan waladina ta'ajjabu yang saya herankan kepada seorang alim adalah alimun ya'malu bi ilmi, seorang alim yang iso ilmu nih Itu yang butuh di garis bawahi yang buru ditaajubi yang butuh diirani orang kok syekhnya fulan syekhnya sepuluh Ya hafal ini, hafal ini, tapi orang sengaja Allah doai. Ini nggak ada harganya di sisi para ulama dahulu. Sing ono nilai ini di sisi ulama dahulu itu iso ngamal ilmu nih, bukan titeli. Sekarang nggak titelai sing didelok. Wuh, toko luar negeri, berang tahun, 10 tahun, masya Allah. Tapi nggak sing ngamal ilmu nih, podo wae. Ada ahli kata ustadz lokalan, gak pernah ke luar negeri. Tapi Masya Allah sholatnya, Masya Allah amalannya. Itu yang butuh dihargai orang yang semisal ini. Walaupun dia nggak dari luar negeri, walaupun dia hanya punya guru satu, tapi punya ilmu amalno daripada gurunya akeh lama di Saudi atau di mana, tapi orang yang ngamono ilmu yo ya padha karena yang menghiasi ilmunya, yang menghiasi dirinya adalah amalannya, bukan kakek apalani. Harus dipahami di sini Bang Jadi ini adalah harus praktek. Orang kok ngomong tok, harus praktek. Dan ya kayak gini ini jarang dipahami oleh, jarang dipraktekkan oleh orang. Hatta penuntut ilmu jarang. Yang penting enak keluarga nih bojone enak anake enak warek tanggane mau mangan gak mangan gak gak pernah dipikirin sakit sampai mereng reng gak punya duit ya gak pernah dikasih duit itu keadaan kita nasallallahu salam lafiyah nah kita lihat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha Bukhari Muslim qala Rasul alaihi salatu wasallam ya nisa al muslimati jam berapa? Jam 11. Gak ngantuk Pak ya? Kuna ngantuk Pak. kan aku sih ngomong banter-banter kan ngantuk gue bi. Nah, Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, "Ya nisa al muslimat." Perhatikan ini para ibu-ibu, para ibu-ibu diperhatiin ini, ya kan? Ini Nabi alaihi salatu wasalam memanggil senengan-senengan ini. Ya nisa al mukminat. Wahai wanita-wanita muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Jangan sampai tetangga satu meremehkan di dalam berbuat baik kepada tetangganya walaupun hanya kuku kambing walaupun hanya kuku kambing apa maksudnya pak maksudnya gitu loh kira-kira ada ada nggak yang bersodakoh dengan kuku kambing betul Allah. Orang ono jari bapak, orang ono lo ya. Tapi Nabi alaihi wasallam mengatakan wahai para ibu-ibu, walaupun jenengan itu bisa bersodako, bisa ngasih hadiah ke tetangga walaupun dengan kuku, kau popo. Kau popo, walaupun isai dengan ku, kuku. Maksudnya, walaupun hanya kita punya bingkisan kecil dan itu kira-kira boten enten harga orang orang sekesungkan. Kasihkan saja kepada tetangganya karena ini yang kita mampu. Ngoten maksudnya. Jadi ojo kita mbak Ya ya ya nyun sewu, Pak, nggih nyun sewu. Sing gak enak dikekno tetangga. seng enak dipangan dhewe iki kebarus. Maksudnya orang ono maneh, nggak ada lagi makanan kecuali hanya ini. Dan ini kira-kira ya, ya, ya, ini yang kita makan, ini yang kita makan. Kita nggak nyimpan-nyimpan nggak, ini yang kita makan. Ya wis, walaupun itu adalah kecil di pandangan kamu, ke opo-opo. Iso ini, ini kok, yo ya, kayak ke tetangga. Jangan malu. Biasanya ibu bukan malu toh Pak yo ya. Sampai nggak pernah ngasih ke tetangga soalnya malu. <laughs> Kenapa malu? Ini kok dikekno tetangga cah, engko nanti buang Lah itu setan wis teko iku. Wis ora sik punya pikiran gitu, udah kasihin aja. Walaupun punya kerupuk taruh kerupuk ya wis, Bu, kula enggak ada kerupuk jenengan pripun? <laughs> Bu, ya wis kena wae. Bismillah. Iku maksudnya ngoten anjuran Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu kata Ibnu Hajar rahimallahu taala. Berarti kan kata Ibnu Hajar? Naam. Li'anna hadiyah majlabatun lil mahabbah muzhibatun lil ghilli wa dahauril haqdi wa dahri sadri. Kata Ibn Hajar, sebab hadiah walaupun itu kecil itu bisa menancapkan rasa cinta dan bisa menghilangkan dan bisa menghilangkan rasa tidak enak di dadanya. Jadi mungkin tetangganya itu ya lagi marah sama jenengan, kasih hadiah. Tetangganya lagi dengki sama jenengan, kai hadiah. Ngoten, Pak. Jadi hadiah itu bisa membangkitkan rasa cinta. Walaupun itu hadiah enggak enak lah. Lebih khusus ini sing duwe bojo loro, bojo telu, bojo papat. Iku diterapkan ini Eh, yang satu masa enak kayak tetangga kayak tetangga ya bojone dewi kayak tangga lagi Masya Allah itu majalah batunul khair. Tadi nah, bisa meraih kepada rasa apa? Rasa cinta dan seterusnya. Kemudian dijelaskan lagi dalam perkataan Ibnu Hajar juga. Di dalam hadis ini apa? Al haddu ala tahadi walau bil yasiri. Anjuran untuk saling ngasih hadiah walaupun itu kecil. Li'anna al-kathira qad la yata'assaru qad la yata'assaru fi kulli waqtin. Sebab kalau ngasih hadiah nunggu sing apik, nunggu sing gede enggak terkondisikan di setiap waktu. Kalau kita pingin masak sate ngono, masak daging, kapan masak daging? Kapan? Mau pengen mang, pengen ngasih hadiah ke tetangga, nunggu enak. Kapan nangan enaknya? Apalagi pelit. Ya apalagi pelit. Ya gak mungkin masalah enak terus. Ya kalau udah gak mungkin masalah enak, kapan ngasih tetangga? <laughs> Jadi makanya walaupun gitu keadaannya, walaupun itu kecil, walaupun apa, wis noai ke tetangga. Jangan nunggu yang besar. Kalau nunggu yang besar itu susah. Nah, seterusnya Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada Abu Dhar. Ya Abu Dharin Ida tobakta marakotan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Jadi Nabi, Wahai Abu Dhar. Apabila kamu itu masak dudo. harus coba ya. Udah itu. Kuah. Perbanyaklah kuahnya. Orang kau perbanyak dagingnya pak. Bukan. Perbanyaklah kuahnya. Dan perhatikan tetangga kamu. Jelas? Nggih. Ini ada faedah bagus ini, Pak. Dari Imam Kurtubi menjelaskan begini. Kalau masak kuah itu akan kutaru kider jadi apa jenis? apa jenis ini dudaya dudaya Eh? bahasa gue jadi jadi penjelasan Qurtubi rahimahullah, kalau kita itu masa kuah terus mendidih kuahnya, itu kan semerbak ambun itu Pak ya. Ah, biasanya kalau ambun itu ambun begini. Ambun ya. Itu langsung ke tetangga, jebret jebret tetangga ya Allah, masak enak aja. Ya, ah. Kata beliau, qad yata'adza. Tetangga itu terganggu, tersakiti dengan rasa enaknya makanan tadi. Hatta kata beliau sampai-sampai lebih-lebih yang hatinya itu lemah. Hatinya itu suka ini sama tetangga. Lebih-lebih tetangganya miskin. Arma. Arma itu apa? Janda yang tidak ada yang meramu dia Masya Allah, tetangga kok mangan enak ini caca. Aku ora tau mangan enak caca lho. Masalah ngono iku. Makanya Nabi alaihissalam menganjurkan apa? Supaya kamu perbanyak, perbanyak, perbanyak apa apanya? Kuahnya. Antum bisa bagi-bagi kepadanya. Faedah yang kedua. Di sini ada kritikan dikit sama orang bakhil. Hei wong bakhil, kamu itu disuruh memperbanyak kuahnya, bukan dagingnya lo. Heung bakhil, heung pelit. Sampai niku disuruh Rasul alaihi salatu wasalam memperbanyak kuah, bukan memperbanyak daging. Masuk kuahnya orang gelembur banyak aja dibagi-bagi ke, ke tetangganya aja. Kok baru tenan? Gitu loh, kok kebawa senahan gitu loh. Jadi itu adalah kritikan kecil terhadap orang-orang suka pelit supaya dia memperhatikan tetang tetangga dengan masakan yang ada. Itu perkataan Imam Qurtubi rahimallahu taala. Seterusnya Singkatan yang berapa sekarang? Yang ke yang kedua Apa yang kedua tingkatan tadi? Jenengan, ayo jenengan. Apa tingkatan kedua tadi? Ah? Iya, mudah memaafkan ya, mudah memaafkan. Baik dari Usman ibnu Zaidah rahimallahu taala. Qala al-afiyatu asratu ajza. Yang namanya afiyah, afiyah itu keselamatan, itu ada empat juz, ada sepuluh juz. Tis'atun minha, sembilan dari sepuluh juz adalah at-taghaful. lupa dengan kesalahan orang lain lupa dengan kesalahan orang lain, insya Allah afia kamu tuh sehat, selamat. Jadi selamat itu Pak, selamat itu Pak selamat ya, <laughs> selamat itu ada 10 juz, 10 bagian. sembilan bagian itu letaknya pada orang suka dendam. Iku sehat selamat. Jadi langsung dendam itu lah, lorot terus lah Pak. Eh. Wong dendam kan terus lah temennya lo temannya pernah disakiti sakit terus dendam terus ya itu orang sakit tak lah orang sebenarnya akan sehat jadi sembilan sepuluh bentuk kesehatan sembilan itu terletak pada hatinya itu nyantai nggak pendendam nggak apa itu dari sehat dari selamat sehat ya, ini gitu. insyaallah kemudian seterusnya kalau Imam Ahmad menjelaskan bahkan sepuluh ini tidak ada sembilan bahkan sepuluh semuanya terletak pada taghaful lupa dengan kesan orang lain tidak ada sembilan sepuluh semuanya kalau kita tuh pengen sehat pengen selamat ya tadi hatinya ojo dendam sehat semuanya itu Berarti suka yang yang suka sakit-sakit itu ya dendam aja sama orang gitu. <laughs> orang suka-suka sakit itu sukanya dendam aja lorot. Seketika ini sakit hatinya itu orang-orang sakit itu. Lah sakit terus gue dendam ini. Taib ya. Insyaallah seterusnya itu insyaallah cukuplah. Taringkas sedikit. Tingkatan yang nomor terakhir apa tadi? Enggaknya nyakiti. Rasul alaihi salatu wasallam pernah berkata, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jaruhu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan akhirnya, tidak boleh dia mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang lain, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sekali. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Kilaman ya Rasulullah. Siapa wahai Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawaikohu. Tetangganya nggak aman dari sepak terjangnya dia. Jadi kalau tetangganya itu nggak aman dari sepak terjangnya dia, itu nggak dikategorikan beriman. Wallahi nggak beriman. Wallahi nggak ber, wallahi nggak beriman. Baik. Ada cerita dari hadis Abu Hurairah. Ada ja'a rajulun ila Nabi alaihi wasalam Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi alaihi wasalam Yasku jarahu mengadukan tentang tetangganya. Fakal Rasul idhab fasbir hei rajul mulio dan bersabarlah atas gangguan tetanggamu. Datang lagi sampai dua kali, tiga kali. Fakal Rasul Alaihissalam, ya udah kalau kamu nggak bisa sabar, idhab fatrah mata akafitariki. Ya udah, kau pulang. Barang-barang kamu yang di rumah itu lempar ke jalan. Lempar ke jalan. Jadi Pak jadi ada orang laporan ke Nabi tentang tetangganya, tetangganya lepol, jahat lepol datang ke Rasul ya Rasul tonggoku lu ngini ngini ngini ya weh sabar sabar datang lagi kedua kalinya ketiga kalinya mengadukan tentang tetangganya dia nggak bisa sabar Tangga tangganya elepol ya sudah kalau nggak bisa sabar barang-barang kamu yang di rumah itu buang ke ke jalan ono breng ono mana ya ono pokoknya barang nombreng ono kursi ono mana kasur, buangan nendalan. Wis deket nendalan. Lapo iki? Faja'alan suyas aluna. Kalau sudah kamu buang barang-barang kamu itu di jalan, pasti manusia akan nanyain kamu. Lule, kon gendeng apa apa rali? Oh barang-barang kan buang kan ngono to. Pasti manusia akan nanya. Pasti manusia akan nanya, lu kan lu kenapa? Barang-barang kamu kamu buang itu ngapain gitu kan? Maka fayukhbiruhum khobaroh. Gampang jawaban. Aku melakukan yang kayak gini ini karena nggak betah karo tetangga ini lu Orang betah. Ya wis. Nah, efek dari ini apa? Fajalan nasjal anulah manusia-manusia akan melaknat tetangga yang jelek tadi. Nah, itu zaman biyen Pak. Kalau zaman sekarang piye ngono? Kira-kira bisa bisa gitu enggak? Ya kapok lu ngono paling ya. <laughs> zaman sekarang. Kalau zaman dahulu yang masih ada napa, nuansa agama yang masih naluri fitrah kan pasti akan menjelek-jelekan tetangga yang jelek tadi. Sekarang kebalikan mungkin ya. Maka katanya manusia, semoga Allah melaknat dia, semoga Allah melaknat dia. Nah. Ketika manusia sama-sama melaknat dia, fajailai jaruhu. tonggoni datang kepada yang Gitu. Sudah-sudah Pak ya, kawan melbu mana, kawan melbu mana. Aku rapakan bakal nyakiti kamu sudah. Loh, selesai sudah. Jadi itu <laughs> bentuk ya supaya tetangga itu nggak elok ya, nggak berbuat jelek cara yang diajarkan Nabi yang demikian itu. <laughs> gitu Pak ceritanya Pak, Masya Allah. Nah itu loh. Nah, ada sebuah hadis lagi. Diriwatkan dari Imam Bukhari fi Mufrad. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapat antum tentang seorang wanita?" wanita itu masya Allah puasanya bagus, salatnya bagus, ibadai api, tapi yuk jarahu nyakiti tangganya. Fakal finar neraka. Neraka itu neraka. Walaupun salatnya api, zakatnya api, apa belajarnya api, hafal Quran contohnya mau kitab ngawas sampean Walaupun begitu keadaan dia, tapi dia nyakiti tetangganya. Nabi mengatakan, finar neraka kamu. Datang seorang laki ya Rasulullah. Iku rojul, ibadahnya nggak terlalu akeh. Sholatnya ya orang terlalu akeh. Ilmunya ya orang terlalu akeh. Tapi nggak nyakiti tetangga. Fakal fil Surga dia. Perhatikan di sini jadi sampai Rasul mengikat surga dan neraka itu tetangga. Loh, fungsinya apa kita ngaji? Bendino nama majelis taklim, bendino no ngaji, no ini, jauh-jauh dari sana, ke sana, ke sana, ke sana, muter dari ilmu. Eh, nggak apik karo nih, Terus mlebu rokok. Fungsinya apa dari ilmu? Orang fungsi mendingan nunggu omah wae mlebu lalu lha Pak Terus lalu terus kalau piye terusan gak mendingan nunggu omah menisan lah itu loh Pak barakallahu fikum makanya urusan tetangga tidak bisa dianggap dianggap enteng tak sebutkan di sini di antara bentuk-bentuk gangguan yang ada di zaman sekarang gangguan-gangguan yang diperlakukan oleh tetangga kepada tetangganya kayak apa contohnya at-tatabbu auratihim delei kesalahan tetangga hmm delei kesalahan tetangga. ya Robi kalau muslim saja nggak boleh delei kesalahan apa mana kalau tetangga nih at-tajassusu ala ahwalihim tajasus mencari-cari, belai. Naam, taib men mengikuti terus keadaan dia. Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana? Ditajasusi terus. Masya Kasfu asrarihim menyingkap rahasia-rahasia tetangga. Yang mana rahasia itu harusnya disimpan dia dibeberkan di depan umum. Bahkan mungkin teman, kalau kita ingin cari kesalahannya Abah Khair, ya kan? Abah, tanya tangganya aja. Bi, benino kerjanya Abah Khair itu. Seharusnya tangga itu mikir kita tanggaku, Cak. Kalau ada kata ada apa-apa, nggak mungkin apa? Saya nggak mungkin bapak ini cari saya kan? Oh, satu di sana, satu di Gresik sana. Kira-kira kalau ada pencurian, Ustaz, aku dicuri orang. Ya selari duluan baru pasti yang dia cari adalah apa kok teganya itu loh kejelekannya disingkap dikasih tahukan ke orang lu pikir nggak masuk dengan akal harusnya disimpan ya akhi itu namanya apa tidak menyangka kalau kalau kalau kita singkap aib aibnya sama aja dengan menyakiti dia dong nah kemudian seterusnya Al-wadhi fi aradihim. Mengkritiki kehormatan dia. Mengkritiki kehormatan dia. Kita sikat kehormatan dia. Kita jelek-jelekan kehormatan dia. as fil ifsad. Berupaya merusak keluarga mereka. Bikin namimah ngadu domba. Ngini, ngini, ngini. Ya Allah ini gimana sih ini? Terusnya idahum birofi alat meng mengganggu mereka dengan memperkeras suara-suara imma suara ngaji wa imma suara musik semuanya mengganggu kalau suara musik wis jelas yo musik wis haram ya kan mari ngono terus tetangganya tidak apa tidak nyaman dengan suaranya, apalagi nyetel pengajian. Tape itu kan dibuanter noai apalagi satu tembok ya dibuanter noai Tetanggamu pengen istirahat. Kamu nggak tahu bagaimana tetangga itu, apalagi tetangga itu nggak pengen dengar suara ustadz itu loh jadi banter-banter no. Aku wes pusing dengarkan suara ustadz itu. Jangan dikeraskan suaranya. Karena dia pusing dengarkan apa suaranya Ustaz itu gitu loh. Nah, suara Ustaz suka nahdir pusing kepala kan. Jadi gak usah diterus dengarkan suaranya. Itu antum punya tetangga, tetangga. Bukan, ini bener kok. Ya bener menurutmu. Tapi ini masalah tetangga itu punya hak. Bihagna apakah itu benar menurutmu atau enggak? Penting yang penting itu tetangga itu punya hak. Jangan diganggu dia. Itu hak tetangga. Haknya tetangga jangan diganggu dia. Gitu loh masalahnya. Nah, Isdarul aswat muzijah. Nah, menampakkan suara-suara yang mengganggu mungkin anak rewel, nangis itu kan. Itu tolong diupayakan Khosotan lebih-lebih di waktu tidur dan istirahat. Mohon kami minta maaf Pak Gih dikenal wong ngajian niku. Dikenal wong ngajian. Wong ngajian itu wong suka ngewe anak tapi orang ngelamuti anak. Iya, wong kampung di mana-mana saya denger wong ngaji-ngaji ku, oh, diopeni ku ya nggawe anak, wae anak e wakeh tapi orang diopeni. Nangis di jalnoi, Sampai buantar ganggu tetangga dibiarin aja. Makanya wong kampung itu biasa nih ngritiki gitu. Wong ngaji wong jenggot-jenggoten jenggot iso menggawe anak to. <laughs> gitu orang kampung Pak ya. Isone minggawe anak to ya kan? orang kampung orang ono permainan lagi, pemandangan cari istrinya mau dapain lagi. Kan dibikin anak. Ya orang dulu TV, orang dulu <laughs> orang ini, eh, pemandangan yang ada di istrinya itu istri di dong. Lah karena sering garapnya istri, jadilah anak. Lah kalau anak sudah banyak, Umi is sendirian, Ibu is sibuk ngurusi bojo, ngurusi anak, nggak teramut. Pembahasan ini bukan ini yang kita bahas adalah ganggu tetangga itu loh dipikir. Ganggu tetangga Boleh atau bikin anak seratus oh boleh. Bikin anak seribu boleh kalau mampu. Tapi jangan ganggu tetangga. Iki permasalahan. Haknya tetangga diperhatikan, nggak boleh diganggu. Dia butuh istirahat, istirahat. Gitu loh. Ada sebagian teman itu kan, ayo waktu istirahat, sana-sana kamu ke tetangga sana. Anak itu kalau tetangga ramai tetangga ini, dia bisa tidur nanti. enak pol. Nah, ini orang pas lah. <laughs> dia pengen istirahat ya, anaknya disuruh ke tetangga ya, biar tetangganya nggak bisa tidur, dia bisa tidur tidur. Nah itu kan, itu kan gayanya konco-konco toh. Ya kan, gayanya konco-konco kan ngono toh lah. Iku ora pas. Itu ora ora pas. Taip, terusnya lagi. Wal Terus Pak sudah Pak, sudah belum Pak? Iya, sudah. Terus Pak ya? aku tak minum dulu tak minum dulu saya Bismillah Contoh lagi. Wadul hayawan tuyur alladhi tu'dhihim bira biraihati waswatiha. Nih, meletakkan hewan angon-angon wedhus sapi terus angon-angon burung burung ini nyakiti tetangga dengan suaranya wedhus karo sapi gimana pak ambuni ini ini tetangga jangan lupa jangan bilang ikan tanah-tanahku dewe toh tak bikin kandang sapi kandang wedus kan terserah aku Nggih bener iku terserah sampean. Masalahnya jenengan duit tonggo. Loh. Perlu difahami ini, ingat-ingat ini. Jadi ya jangan gara-gara wedus gembar-gembor bendino nyakiti tetangga terus tetangga merasa tersakiti gara-gara itu melbu rokok punya pitik wong kampung biasanya punya pitik PTI amber kemana-mana. PTI lu ayamnya kemana-mana. Nolak di kamu dilihat nah ini, ini tanggana wah <laughs> sih. Iki kita ini hak tetangga. Berarti kan hak tetangga kan lu kan remeh kan? Masalah ayam itu remeh. Remeh ini remeh. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwasanya dengan kukal dengan apa dengan ayam ini nyakit tetangga. Masya Allah. Contoh lagi, wadul kumama. Meletakkan kumama. Apa kumama? Sampah-sampah. Ingat ini baunya nyakiti tetangga. Taib, biasanya konco-konco iki bujuni males, suamini katok kerja, sampah di depan rumah ambune luar biasa. Dijarno sampai seminggu. Ini benar, Makanya terkenal wong ku terkenal wong ngaji, iku ambune gak enak, omahe kotor kabeh, iku wong ngaji. Soale apa? Sibuk sing siji ngurusi ngaji ini sing siji ngurusi anak nggak keramutan. Hati-hati Hati-hati. Berarti kan, jadi itu hal yang bisa mengganggu kepada tetangga. Dari sini para bapak, kita sudah paham hak tetangga itu ada tiga tadi. Maka alangkah indahnya kalau kita punya tetangga yang bagus. Bahkan min sa'adatil mar'i kebahagiaan seorang hamba itu kalau tetangganya bagus. Min sa'adatil abdi tetangganya itu adalah bagus. Orang itu bahagia termasuk diantaranya sebabnya adalah tetangganya bagus. Ya kalau Rasul alaihi salatu wasalam. Salah solin min sa'adatil mar'i. Ada tiga poin. Tiga poin ini termasuk sebab bahagianya seseorang. Ada tiga poin. Tiga poin ini sebab kebahagiaan seseorang. Satu, aljarus soleh. Tetangganya, tetangganya soleh. Masya Allah Pak, tangga soleh itu Masya Allah enak itu. Yang kedua, markabul hani'u. Tumpaan sengenak. Nah, ini. Ketiga, wal maskanul wasa. Tempat tinggal yang luas. Itu asbab sa'adatil mar'i. Ketenangan jiwa, bahagia itu ada tiga. tangga ini mantep, enak. Tumpaannya apa? Enak. Tempat tinggal itu? luas. Orang orang ya, orang no ya. <laughs> orang nu bojo, mek telu gara dari ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan al jaru qabla Sebelum Anda bangun rumah, lihat dulu tetangganya. Makanya kalau kita pingin bangun rumah, jangan asal bangun. Lihat dulu tetangganya. Tanggai pisi wongi. Wongi kok serem-serem ngono wis kala aja sidos, ora tonggoni ora orang enak hati gitu kan. Ya, makanya aljar kau belajar sebelum bangun rumah tengok dulu tetangganya. nah Tapi alhamdulillah lah selesai sampai jam 11 ya. Terus kapan mau dibahas ini? <laughs> Aduh. Masih ada satu buku lagi yang belum dibahas ini Pak, Masya Allah. Atau waktu yang akan datang aja ya. Insya Allah waktu yang akan datang mudah-mudahan kami bisa kembali lagi. Ya ziarah kesenangan, bareng-bareng ngaji gitu ya. Ingat dulu Pak ya, bareng-bareng ngaji. Ya, bareng-bareng ngaji. Insya Allah yang kita bahas adalah kitab yang ada di tangan-tangan senengan. Insya Allah ta'ala. Dan moga-moga ngaji kita ini kita bisa ngamalkan, kita bisa ngamal, ngamalkan dan kita bisa naam mengumpulkan belajar dan bisa mengamalkan. Subhanakallah hamdik. Syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada pertanyaan, Pak? ya monggo. ini ku diajak sholat marah-marah ngoten nggih malah lesu nggih yang butuh dilihat niku carane ngajak tetangga pripun engko nek carane ngajak tetangga niku diuming-uming dimarahi ngoten ya ya pripun biasa-biasa mawon nggih ngoten lamun napa nggih diajak mawon sengkatan nesu nggih ya binjing mali pas waktu ini enak diajak mali. jenengan dinosoni nggih gak usah dibantah nggih ngoten mawon atau kayak hadiah sih jenengan kayak hadiah ngoten nggih ah kayak hadiah rumin nggih ngoten masyaallah bar kayak hadiah ujug-ujug diajak ayo ada masjid insyaallah gelem insyaallah carane ngoten insyaallah Zih, nggak ada lah insya Allah ya. Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah, insyaallah ya. Nggak ada toh? Nah, ya. Subhanakallah, hamdik. ilaha anta, atubu ilaik.